قال شيخ الإسلام رحمه الله باب حادي عشر الحادي عشر من الشرك النذر لغير الله من الشرك النذر لغير الله نعم di sini dikatakan oleh beliau nazar untuk selain Allah itu sih syirik nazar untuk selain Allah itu sih syirik misalnya dia mengatakan li fulan alayya nadar li fulan alayya nadar untuk si fulan ada kewajiban atasku nazar artinya wajib saya wajib nazar untuk si fulan. Saya tanggung, tak ada tanggungan. Nazar untuk si fulan. Dengan secara harfiah dalam bahasa Arab begitu. Li fulan alayya nadar. Atau kalimatnya saya mau nazar nanti untuk Syekh fulan. Sama saja. Saya mau nazar untuk Nabi fulan. Saya mau nazar untuk wali fulan, habib fulan. Ini Nah. Baik. Nah, dengan yang lalu bab yang terakhir la yuzbahu lillah di makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Ada disebutkan nadar seorang sahabat. Nadar rajulan an yahan harab ibilan di buana. Nazarnya karena Allah. Berarti bukan sih, bukan syirik. Nazar di buana. Tetapi bukan sih, bukan syirik. Karena Allah dia bernadar Karena Allah dia bernadar Tapi Rasulullah bertanya, di sana ada patung yang dulu disembah, eh, patung jahiliyah. Di sana ada bekas perayaan Hid, hari raya mereka orang jahiliyah, tidak ada. Artinya apa? Kalaupun dia sahabat ini bernadar untuk Allah di tempat yang di situ Allah pernah didurhakai, maka terhitung apa? Nadar itu nadar maksi maksiat. Nah, nadar maksiat dengan nadar yang sekarang ini minasyirkin nadar ya ghairillah beda. Kalau yang ini la yan nazar kesyirikan itu layan akid. Tidak jadi. Lalu apa? Tembusannya. Tub ilallah. Taubat lagi. Perbaiki. Syahadat. Dengan la ilaha illallah. Taubat sudah. taubat Taubatan nasuha. Tapi kalau dia bernazar seperti tadi. Dalam bab yang lalu. Ada patung jahiliyah dulu orang biasa nyembelih sebuah sesajin ke sana. Dia nyembelih kambing di situ. Nazarnya yan akid tapi dia dosa. Gak boleh mestinya dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Kafaratu al-yamin. Beda kan? Ya kalau yang nazar yang ini la yang akid nggak sah, nggak perlu di ditebus, nggak perlu dipenuhi, nggak perlu nggak ada kafarah, nggak ada kafah kafarah. Tapi yang kemarin kalau dilakukan nanti nazar maksiat itu nazar itu yan akid jadi tapi tidak boleh dipenuh, tidak boleh dipenuhi. Tebusannya apa? Kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Paham Ini dua bedanya. Qala Syekh rahimahullah wa qaulullah ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini pujian untuk al-abrar innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yafjirunaha tafjira kenapa mereka dapatkan yufuna bin nadar. mereka memenuhi nadar satu wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustaqira ujian untuk al-abrar yang mereka itu mendapatkan minuman dari kafur di dalam jannah di antara sifat mereka memenuhi nadar Nazar ini dikategori bisa apa bermakna umum yaitu sebagai ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib secara umum. Termasuk apa? Kewajiban lima rukun Islam. Salat fardu misalnya. Ketika orang itu sudah berada di dalam ibadah tersebut, puasa, salatnya, kemudian umrahnya, umrah wajib, hajinya. Ketika dia sudah berada mulai mau melaksanakan, wajib dia untuk yufuna, menyempurnakan. Itu yang maksudnya para ulama. Kenapa dimaknakan nazar itu juga bermakna ibadah secara umum. Ibadah fardiyah, ibadah yang wajib. Ketika orang itu sudah mulai mengerjakannya, dia wajib untuk menyempurna, mendapatkan lengkap rukunnya, syaratnya, wajib-wajibnya, sunnatnya, mukamilatnya. Jadi tidak bisa, apalagi para tolazah, para mereka yang sudah balik. Ibadahnya itu bernilai sekarang ini. Pahala itu untuk antum sendiri, antum mau, mau, mau apa namanya mengirimkan sak apa namanya bekal materi untuk bangun istana antum secantik apa? Antum persiapkan amalan-amalan itu untuk melamar bidadari secantik apa? Itu yang antum perhitungkan. Itu yang antum persiap persiapkan sejak sekarang. Ya kita juga, kita juga, ya kita juga. Nah, kalau mereka yang sekarang bersama kita itu Allah perbaiki, jadi permaisuri kita di sana jalan jannah. Kalau enggak Allah gantikan yang lebih baik. Nah, Ya. Baik. <clears throat> Ini mereka. Menunjukkan apa? Bahwa menyempurnakan nadar itu dicintai oleh Allah dan itu berarti ibadah, ibadah. Berarti ibadah, ibadah. Nah. Kalau kita alami lagi dari situ kita kembali ke belakang bahwa ibadah itu adalah nah. ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal afwali wal af'ali zahirah wal batinah. Kata yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan dan perbuatan lahir dan batin. Yufuna bin Nasr dicintai oleh Allah. Kenapa? Dipuji orang-orang yang melakukannya. Dikatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Menunjukkan apa? memenuhi nazar itu ibadah, ibadah yang dicintai oleh Allah. Ibadah yang berupa ibadah ubudiyah, fardiyah maupun juga ibadah yang dan apa? Nazar yang bermakna nah, nazar muqayyad. Nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu kalau saya berhasil saya akan puasa tiga hari. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah sekian-sekian untuk fulan. Yang seperti ini para ulama ada sampai mengatakan haram. Karena ini dilarang sebetulnya. Tapi kalau sudah terjadi harus dipenuhi. Nah, itu bedanya. Ya. Kenapa dilarang? Rasulullah pernah menyebutkan nazar itu layak tibil nah nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju minal bakhil. Itu tidak lain apa dengan cara itu, dengan nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kenapa? Puasa tiga hari. Kenapa harus nunggu sakit? Kenapa nggak dia usahakan dalam keadaan dia sehat nih sekarang tanggal 13, 14, 15 misalnya atau ayamul bid misalnya. Kenapa dia tidak puasa? Kok kenapa harus nunggu sakit baru puasa? Kan pelit itu. <laughs> Ya, ya. Nah, kalau dia misalnya berhasil apa nah, sembuh misalnya sakit berhasil baru sedekah. Kenapa ketika dia dalam keadaan biasa tidak pernah bisa nggak pernah nah, sedekah? Nanti makanya inna majistah raju sampai pada ulama sebagian yang mengharamkan itu diantaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah. Nah, yang paling umum jumhur biasanya mengatak, mengapa? Menganggapnya makruh. Makruh bukan makruh tanzih, makruh tahrir. Makruh yang mereka ya Baik. Qala wa qawluhu ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Apapun yang kamu nafkahkan dan apapun yang kamu nadarkan itu Allah tahu. Isyarat bahwa apapun yang kamu perbuat itu akan dibalas oleh Allah. Apapun yang Anda lakukan yang kita lakukan pasti dibalas oleh oleh Allah. Baik. Itu menunjukkan apa? menunjukkan itu adalah ibadah, ibadah membelanjakan memberi ngasih nafkah, nadar. Qala fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah alaihi wasallam qala man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, taatilah Allah. Tapi yang perlu juga diperhitungkan jangan sembarangan bernadar. Ini. Ya, Jangan buru-buru bernadar. Nanti kecewa. Kadang-kadang juga nanti dia membebani diri sendiri. Nah, ya. Nah, nazar yang dimaksud mukayyad itu dia melazimkan sesuatu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib untuk dia. Itu nazar yang mukayyad ini. Ya. Nah, ini kalau sudah seperti itu wajib untuk dia penuhi. Kalau itu taat kepada Allah. Kalau itu dalam bentuk maksiat, fala ya'sif, jangan lakukan. Terus bagaimana dengan yang kedua? Dengan yang kedua ini dia harus enam tebus dengan tidak boleh dia lakukan. Nazarnya dengan kafar ya, tebus dengan kafaratu kafaratul yamin. Bedakan ya. Nah, ini. kalau nazar li ghairillah itu la akid aslan. Sama sekali tidak jadi. Tidak ada kafarahnya, tidak. Lalu apa yang dia lakukan? taubat ilallah. Tau taubat. Kalau nadar itu nadar di ghairil di ghairillah. Kalau nadarnya karena Allah tapi maksiat yang akid jadi nadar itu jah, jadi tapi tidak boleh dia jalankan. Tebusannya kafaratul yamin. Dia dalam surat Al-Maidah. Ya. Fihi masail salahumullah, fihi masail al-ula wujubul wafa bin nadar wajibnya memenuhi nazar apalagi dalam bentuk pujian dicintai oleh Allah baik itu nazar yang bermakna am yaitu ibadah kepada Allah ya, ibadah wajib maupun yang mukayyad. ya mukayyad tadi lillahi alayya hmm, nazar tabalil ya. <clears throat> yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillah fasirfu ila ghairi syirkun. Kalau jelas bahwa itu ibadah kepada Allah, nazar untuk Allah itu adalah ibadah kepada Allah, maka menyerahkan kepada sesuatu selain Allah adalah syirik. Jelas ya? Salisah, anna nazar al masiyah la yajuzu wafa'u bihi. Nazar maksiyah tidak boleh dipenuhi. Oh, tidak boleh ditepah, ditepati, tidak boleh dilanjutkan, dilaksanakan. Nah, terus ya harus tebus dengan apa? Kafaratul yamin itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang lain. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka